Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwani fillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bahasan tauhid pada pertemuan yang lalu yang uh, sudah agak lama kita telah membahas tentang uh, hujjah di dalam uh, masail zahirah dan sudah dijelaskan bahwa uh, masail zahirah itu adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uh, rububiyah atas uh, sifat yang berkaitan dengan rububiyah, kemudian juga Eh, segala permasalahan yang kaitan dengan syirik akbar yang mana orang yang melakukan pelanggaran di dalam hal-hal ini maka dia musyrik eh, kafir juga secara hukum eh, dunia ketika belum ada hujah risaliah dan secara akhirat juga dia kafir ketika hujah risaliah sudah ada itu dengan adanya tamakun tamati pelanggaran dalam Eh, masail zahira yang kaitan dengan syirik dan tauhid baik orangnya eh, baik ada hujah maupun tidak zaman fatwa maupun bukan orangnya musyrik adapun kaitan hukum akhirat yaitu yang kaitan dengan masalah hujah dan sudah dijelaskan hujah kemarin adalah adanya tamakun sekedar adanya kesempatan itu sudah tegak hujah eh, dan masail zahirah yang kaitan ber, dengan syariatnya adalah permasalahan-permasalahan uh, yang maklumah fid din bil darurah hal-hal yang diketahui secara pasti dalam din ini seperti wajibnya salat zakat saum haji haramnya zina mencuri membunuh di mana ketika orang melakukan kekafiran di dalam masa zahirah yang kaitan dengan syariat ini bila belum ada tamakun maka orangnya tidak dikafirkan selagi masih bertauhid seperti orang yang hidup di negeri kafir asli baru masuk Islam baru baru bertauhid terus mengingkari wajibnya sholat atau mengharamkan zina, maka dia tidak langsung dikafirkan e, karena dia memiliki tauhid dan pengingkaran kaitan dengan syariat dan dia belum memiliki tamakun. Adapun kalau melakukan kekafiran yang kaitan dengan masail zahirah yang kaitan dengan syariat ini ketika sudah ada tamakun seperti orang yang hidup di tengah kaum muslimin mengingkari wajibnya sholat atau zakat atau saum atau mengharamkan zina, mencuri, membunuh, maka dia kafir. Ini uh, bahasan yang kemarin uh, pe, uh, pertemuan yang lalu. Adapun sekarang materi adalah tentang uh, tidak adanya penguzuran di dalam syirik akbar dengan sebab kebodohan, taklid, juga istihad atau takwil. Dalam arti di sini uh, orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, syirik akbar dia adalah musyrik, dia adalah kafir baik dia itu jahil maupun dia itu melakukan takwil atau melakukan ijtihad atau dia orang yang mengetahui dalam arti kebodohan dan takwil itu bukan menjadi uzur bagi orang yang melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa tidak menjadi uzur bagi dia sehingga pelakunya langsung diponis musyrik uh, dan kafir juga. Dan uh, tadi dijelaskan kalau sudah ada tamakun dia dipastikan azab di akhirat juga bila mati di atas kekafirannya. Jadi maksudnya orang yang melakukan syirik akbar uh, syirik akbar karena kebodohan atau taklid atau takwil atau ijtihad maka dia adalah orang musyrik, dia orang kafir, tidak diuzur dalam hal penyematan hukum uh, sematan ponis musyrik kafir ini uh, dan orangnya bukan orang muslim baik mengaku muslim maupun tidak. Dan hal ini ya adalah ditunjukkan oleh Alkitab, Sunnah dan Ijma' dan juga banyak pernyataan-pernyataan para ulama. Nah, di sini saya akan mengutarakan dalil-dalil dari Alkitab, di antaranya Alkitab, As-Sunnah, Ijma ulama, juga pernyataan-pernyataan individu para ulama yang tidak menyebutkan uh, khusus uh, Ijma. Adapun di dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kebodohan di dalam pelanggaran terhadap syirik atau uh, atau lawannya adalah tauhid, bahwa hal itu tidak menyebabkan pelakunya uh, diuzur dan pelakunya tetap uh, disebut orang musyrik kafir dan uh, apalagi kalau sudah ada tamakun dia kalau mati dipastikan azab di akhirat sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat uh, al, uh, surat Al-Fatihah, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." di sini abdalin adalah orang-orang yang sesat dan dalam uh, tafsir sebutan abdalin adalah an-nasara. Disebutkan abdalin dikarenakan mereka beramal tanpa dasar ilmu. Beramal tanpa dasar ilmu. Berarti mereka beribadah di atas kebodohan, melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas kebodohan. Sedangkan al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi yang mana mereka mengetahui namun tidak mengamalkan. Nah di sini yang kaitan dengan an-nasara, orang-orang abdalin, orang-orang sesat disebut orang yang eh, apa namanya orang yang beramal tanpa dasar ilmu dan dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dicela oleh Allah dan Allah tidak menguzurnya dengan sebab mereka eh, bodoh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk kebodohan mereka yang dengan sebab kebodohan mereka itu mereka jatuh dalam kemusyrikan sehingga diponis musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Orang-orang Nasrani telah menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai Rabb. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah kepada ilahan wahidan. Ilah yang sah. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencap orang-orang Nasrani bahwa mereka itu telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Mereka telah mengibadati alim ulama dan pendeta. Mereka telah melanggar la ilaha illallah, melanggar tauhid. Mereka adalah orang-orang musyrik dan alim ulama dan pendeta mereka disebut sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW tentang hal ini di dalam hadis Adi Ibnu Hatim, hadis surat Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Wa Rasulullah SAW membacakan ayat ini ketika Adi bin Hatim datang. Adi bin Hatim dulu ketika pasukan Rasulullah menyerang kampung Adi, Adi melarikan diri ke Syam. Dan kemudian saudarinya yang masuk Islam, yang menjadi Rasulullah dilepaskan eh, dan menyurati eh, apa mengajak saudaranya itu Adi untuk datang kepada Rasulullah. Nah Adi datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah membacakan ayat ini. Membacakan ayat ini. Ya. Rasulullah membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ketika Adi mendengar ayat ini dengan ponis-ponis yang tadi telah saya sebutkan, Adi berbicara atas nama orang-orang Nasrani. Mengatakan, Nasna na'buduhum. Kami tidak mengibadati mereka. Kami dahulu tidak mengibadati alim ulama dan pendeta. Jadi kenapa? Kami disebutlah mempertuhankan alim ulama dan pendeta, mengibadati alim ulama dan pendeta. Kami musyrik dan seterusnya. Jadi Adi merasa dirinya dan kaumnya yang Nasrani itu merasa diri mereka itu tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mencap mereka sebagai orang musyrik mengibadati selain Allah. Nah, Adi bertanya, apa sih sebenarnya bentuk peribadatan kami kepada selain Allah sehingga kami disebut hal itu dalam ayat tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat ubudiyah, hakikat rububiyah yang disebutkan dalam ayat tersebut, Rasul mengatakan, Alaisu yuhillu nama haramullah, Alaisu yuhillu nama fatuhillu fatuhillunahu. Wa yuharrimu nama ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah alim ulama dan pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Terus kalian ikut-ikutan menghalalkan. Bukankah alim ulama dan pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan terus kalian ikut mengharamkan? Sini bukankah kalian selama ini menyandarkan hukum, hak hukum, hak pembuatan hukum kepada alim ulama dan pendeta dan hukum yang mereka buat itu kalian jadikan sebagai rujukan dan acuan? Itu maknanya. Maka Adi mengatakan apa? Bala, iya. Adi mengakui bahwa memang selama ini uh, Iya dan orang-orang Nasrani memang menyandarkan hak hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hak pembuatan hukum kepada selain Allah. Itu kepada alim ulama dan pendeta. Tapi Adi tidak tahu bahwa yang dilakukan itu sebagai bentuk kemusyrikan. Sebagai bentuk kekafiran, bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi Adi tidak tahu itu adalah syirik tidak tahu itu adalah kekafiran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tadi, ya bukankah alim ulama dan pendeta kalian itu menghalalkan dan mengharamkan sekalian kalian e, meng, men, apa, mengikuti mereka, menyetujui hal itu. Adi mengatakan iya, memang realita kami seperti itu menghalalkan apa yang dihalalkan alim ulama dan mengharamkan apa yang diharamkan alim ulama walaupun hal itu menyelisih ajaran Allah. Maka Rasul mengatakan fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta. Di sini Adi ibnu Hatim dan orang-orang Nasrani yang Allah sebut tadi dalam surat eh, Al-Fatihah Al, sebagai Al-Dhalin sebagai orang-orang sesat, tidak mengetahui bahwa Eh, perbuatan mereka menyandarkan hukum kepada alim ulama dan pendeta itu sebagai bentuk kemusyrikan, sebagai bentuk kekafiran. Tidak tahu. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menguzur mereka tetap menganggap mereka sebagai orang muslim karena pengikut ag agama Nabi Isa? Tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala mencap mereka sebagai orang musyrik, mempertuhankan alim ulama dan pendeta mengibadati alim ulama dan pendeta dan Rasul juga menyebutkan bahwa fatilka ibadatuhum itu bentuk peribadatan orang Nasrani kepada alim ulama dan pendeta artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur alasan ketidaktahuan orang-orang Nasrani terhadap apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk kemusyrikan. Maka Syekh Abdul Babutin rahimahullah dalam kitab Al-Intisar li Hizbillahil eh, Muwahhidin ketika menjelaskan ayat ini beliau menjelaskan bahwa uh, Allah tidak menguzur mereka di saat mereka tidak mengetahui bahwa menyandarkan hukum kepada alim ulama dan pendeta itu sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini dalil uh, yang pertama bahwa kebodohan terhadap hukum tidak tahu terhadap hukum bahwa itu syirik atau itu melanggar tauhid tidak menjadi uzur di dalam syirik akbar. Kemudian selanjutnya, dari selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat uh, Al-A'raf surat Al-A'raf Allah mengatakan hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun sehingga ketika mereka sudah masuk seluruhnya dalam api neraka itu para tokoh dan para pengikutnya maka berkatalah orang-orang yang kemudian, orang yang belakangan masuk, yaitu para pengikut. Li'ulahum, kepada orang-orang yang uh, terdahulu masuk dalam api neraka. Maksudnya para tokoh. Rabbana ha'ulai adalluna. Ya Rabb kami, mereka itu, para tokoh kami telah menyesatkan kami maka berikanlah kepada mereka lipatan azab lipatan azab dari api neraka. Maka Allah mengatakan apa? likulin fun. Masing-masing dapat lipatan azab walakin la ta'lamun. Akan tapi kalian tidak mengetahui. Di sini eh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang realita Eh, para pengikut di dalam kemusikan dan orang-orang yang diikutinya mereka itu masuk ke dalam api neraka bersama-sama. Mereka masuk api neraka bersama-sama. Dan ketika para pengikut yang bodoh mengatakan, Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami, maka berikanlah, berikanlah kepada mereka lipatan azab. Allah mengatakan apa? Masing-masing kalian dapat lipatan azab azab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka yang mendapatkan lipatan azab dari kalangan para pengikut itu yang ikut dalam kemusyrikan sebagai apa? Orang-orang sesat. Karena mereka mengatakan Rabbana haula'i adalluna ya Rabb kami. Mereka telah menyesatkan kami. Orang yang disesatkan itu adalah orang yang yang bodoh seperti orang-orang zaman sekarang yang disesatkan oleh para syekhnya supaya mereka apa mereka minta-minta ke kuburan membuat tumbal sesajian mereka disesatkan bahwa menegakkan hukum buatan itu tidak melang tidak membatalkan keislaman tertipu mereka tertipu oleh para tokoh sehingga mereka ikut dalam kemusyrikan dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menguzur orang yang tertipu tersebut, tidak menguzur orang yang taklid tersebut. Justru Allah mengatakan masing-masing kalian dapat lipatan azab. Lipatan azab para pengikut yang musyrik dapat lipatan azab. Orang-orang musyrik yang diikuti juga dapat lipatan azab. Kalau orang yang diikuti mendapatkan lipatan azab karena memang Jelas dalam hadisnya kan, man sanna fil islami sunatan fa fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusa min uh, awzarihim syai'. Barang siapa memberikan contoh yang buruk dalam Islam ini, maka dia mendapatkan uh, dosa dan seperti dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun dari Eh, dosa mereka. Di sini uh, jelas orang yang diikuti dia dilipatkan azab karena ada hadis itu. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang mengikuti juga dilipatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dikarenakan orang-orang yang mengikuti tersebut, orang-orang yang mengikuti tersebut telah ikut andil pada hakikatnya di dalam menyesatkan yang lain. Di dalam menyesatkan yang lain. Karena orang sesat ketika melihat para pengikutnya banyak antusias, maka dia semakin percaya diri untuk menyesatkan, untuk menyebarkan pemahaman yang yang yang sesat. Ya. Dia semakin percaya diri untuk menyebarkan paham sesatnya dengan banyaknya orang yang menjadi pengikut dia. Ketika melihat para pengikut tersebut sangat antusias, simpati dengan dia, maka dia semakin semangat untuk melontarkan pemahaman-pemahaman dia dalam menyesatkan yang lainnya. Sehingga keberadaan para pengikut itu ikut serta di dalam menyesatkan menyesatkan yang lain. Itu e, rahasia kenapa orang-orang yang ikut-ikutan juga dilipatkan e, azab. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menguzur orang yang disesatkan, orang yang taklid di dalam masalah syirik syirik akbar. Jadi tidak uh, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taklid ini. Makanya Imam Al-Baydawi eh, menjelaskan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 21 dia mengatakan huwa man'un sarihun minat taqlid fil usul firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 21 eh, itu merupakan larangan yang tegas dalam taklid dalam masalah usul. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa orang yang taklid, ikut-ikutan, yang bodoh, yang ikut dalam kemusyrikan tidak diuzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimud dalalah innahum muttakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Fariqan hada satu kelompok Allah berikan petunjuk wa fariqan haqqo alaihimud dhalalah dan satu kelompok telah tetap atas mereka kesesatan. Fariqan hada wa fariqan haqqat wa fariqan haqqo alaihimud dhalalah Kenapa mereka telah tetap atas mereka kesesatan? Innahum muttakhadus syayatina awliya'a min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Dikarenakan mereka telah menjadikan setan-setan sebagai sembahan selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka itu orang yang mendapatkan hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memilah manusia menjadi dua kelompok. Kelompok, eh, kelompok pertama orang yang mendapatkan hidayah. Kelompok kedua adalah orang yang telah tetap azab atas mereka. Sebab azabnya apa? Dikarenakan mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan, sebagai yang diibarati. Inna muttakhadus syayatina awliya'a. Dikarenakan mereka menjadikan selain Allah sebagai pemimpin, sebagai sembahan dan mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu benar. Mereka mengira bahwa mereka itu mendapatkan hidayah. Dalam berarti ketika mereka mengibadati selain Allah itu, mereka meyakini bahwa mereka itu di atas ajaran yang yang benar. Mereka tidak tahu itu adalah syirik. Tidak tahu itu melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir al tabari ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan Hadza min abyanid dilalati ala khata'i man za'ama anna Allah la yu'azzibu ahadan ala ma'asiyatin raqibaha aw dalalatin i'taqadaha illa ya'tiyaha ba'da ilmin minhu bisawabi wajhiha fayarkubaha inadan minhu bi rabbih ini tergolong dalil yang paling jelas yang menunjukkan kesalahan orang yang mengklaim bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang atas maksiat yang dia lakukan atau kesesatan yang dia yakini kecuali kalau dia melakukannya setelah mengetahui kebenaran. Jadi ada orang kelompok yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab orang ketika melakukan maksiat atau menganut ajaran-ajaran sesat kecuali kalau melakukan maksiat atau menganut ajaran sesat itu setelah mengetahui kebenaran. Nah kata Ibnu Jarir, justru ayat ini merupakan dalil yang paling jelas yang membantah klaim tersebut. Klaim orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab karena maksiat atau e, karena kesesatan yang di, di e, apa dianutnya kecuali kalau melakukannya setelah adanya ilmu setelah mengetahui. Nah pendapat ini kata Ibnu Jarir tertolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dikarenakan ujung ayat Allah mengatakan eh, innahum muttakhadhu syayatin awliya amin dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang-orang yang melakukan kemusikan yang mengibadati selain Allah itu mereka mengira bahwa mereka itu telah melakukan kebenaran, kebaikan. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang yang masuk dalam sistem-sistem kafir, mereka melakukan kemusyrikan, mereka merasa mereka itu benar. Mereka ketika, ketika masuk dalam sistem demokrasi merasa mereka lah orang yang yang benar, yang lurus. Sedangkan Daulatul Islam yang menegakkan hukum Allah secara sempurna, secara total, mereka menganggapnya sebagai ajaran sesat, bahkan mereka mengkafirkannya. Ini kan bertolak belakang. Jadi Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat Al-Arab tadi e, merupakan dalil yang paling jelas yang membantah orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab seorang karena maksiat yang dia lakukan atau karena keyakinan batil yang dia yakini kecuali kalau dia meyakini atau melakukannya setelah mengetahui kebenaran. Nah, pendapat ini kata Ibnu Jarir tertolak dengan ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan e, menjelaskan bahwa orang yang sesat yang melakukan kemusikan itu mengira mereka itu benar, mereka jahil, mereka tidak tahu, tapi Allah tidak menguzurnya. Syekh Abdul Ababutin ketika mengomentari ucapan Ibnu Jarir tadi, ucapan Ibnu Jarir tadi, Syekh Abdul Ababutin mengatakan, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ ghairu ma'zurin. Ini menunjukkan bahwa orang yang bodoh itu tidak di diuzur. Tidak diuzur orang yang bodoh itu di dalam masalah kemusyrikan, pelanggaran terhadap tauhid, terhadap uh, apa konsekuensi tauhid ini. Imam uh, Al-Baghawi juga Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan ayat yang sama innahum muttakhadhu syayatin awliya min dunillahi yahsabun annahum muhtadun Imam Al-Baghawi mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini fihi dalilun ala anna al-kafira alladhi yazunnu annahu fi dinihi al-haqqi wal jahida wal mu'anida sawa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir yang mengira bahwa dirinya itu di atas kebenaran dan orang yang mengingkari dan orang yang membangkang itu statusnya adalah sama. Jadi maksudnya orang yang jahil, orang kafir yang jahil yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan, yang mengira bahwa dia itu benar, statusnya sama dengan orang kafir yang mu'anid, yang mengingkari atau yang uh, apa namanya membangkang ya. Jadi orang yang kafir jahil yang tidak tahu itu adalah kekafiran kemusikan statusnya sama dengan orang kafir yang mu'anid dan yang mengingkari. Itu kata Imam al Bagawi ketika menafsirkan ayat fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhadus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. <clears throat> Kemudian dari selanjutnya dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafirin أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ba'dihim بما فعل fa'alal Ya. Ya Allah mengatakan Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil dari anak-anak Adam dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan dia menjadikan diri mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri. Allah mengatakan, Allah subi rabbikum, bukankah aku Rob kalian? Bukankah aku zat yang menciptakan kalian yang harus kalian ibadati dan kalian taati? Mereka mengatakan, bala syahidana. Ya, kami bersaksi. Engkau adalah Rob kami yang menciptakan yang harus kami taati dan kami ibadati. Allah mengambil misak ini tujuannya apa? Tujuannya dua di sini dalam ayat ini. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza Supaya kalian di hari kiamat tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kami lalai dari hal ini, lalai dari tauhid ini. Maksudnya, supaya manusia ketika diazab di akhirat dengan sebab syirik itu tidak beralasan dengan apa? Dengan kebodohan. Syekh Muhammad Rashid ridho ketika menjelaskan awat antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dia mengatakan apa? Wal murad annahu subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minhum al-i'tizara bil jahri. Maksudnya Maksud dengan ayat tadi antakulu yomal kiamat inna kunna an hadza maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari mereka alasan ketidaktahuan. Jadi Allah tidak menerima alasan kebodohan. Setelah diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Juga أو taqulu إنما أشرك aba'una min qablu wa kunna من min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun atau supaya kalian tidak mengatakan bahwa yang berbuat syirik itu nenek moyang kami sebelum ini sedangkan kami adalah generasi setelah mereka maka kenapa engkau membinasakan kami dengan sebab perbuatan orang-orang sesat itu jadi maksudnya orang-orang ini beralasan dengan taklid bahwa yang menciptakan kemusyrikan itu kan nenek moyang kami, kami hanya ikut-ikutan saja. Jadi kenapa azabnya juga kami, diberikan kepada kami? Jadi mereka beralasan bahwa kami hanya ikut ikutan. Nah, maksudnya di sini kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, wal murad Allah ta'ala la yaqbalu minhum al-i'tizara bitaqlidi ababi abaihim wa ajdadihim kama annahu la yaqbalu minhum al-i'tizar bil jahli. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari mereka alasan alasan apa taklid kepada nenek moyang kepada para pendahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan ketidaktahuan dari dari mereka. Ya di sini Allah menjadikan uh, misak sebagai uh, hujjah dan sudah saya sebutkan bahwa dalam masalah syirik akbar, orang melakukan kemusyrikan syirik akbar dengan sengaja tanpa dipaksa, dimanapun kapanpun dia adalah orang musyrik, baik ada dakwah maupun tidak zaman patroh mahluk maupun bukan. Dan misaklah salah satu hujah Allah. Walaupun misak sebenarnya tidak kaitan dengan masalah azab. Tapi misak itu sebagai salah satu hujah untuk menjelaskan kebatilan syirik itu. Dan Allah Subhanahu wa taala e, menetapkan azab itu dengan apa? E, e, syirik itu di antara sebab-sebab murka Allah dan azab Allah. Adapun e, hujjah hujjah tentang kebatilan syirik itu adalah fitrah, misak, alam semesta dan yang lainnya. Itu kaitan kebatilan syirik. Akan tapi azab tidak Allah turunkan walaupun hujah-hujah itu sudah ada kecuali setelah diutusnya Rasul wa makunna mu'azzibina hatta naba'asa. Rasul kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus Rasul dalam arti orang-orang musyrik orang-orang musyrik orang-orang kafir yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan secara hukum dunia mereka itu musyrik kafir akan tapi Allah tidak mengazab mereka sampai mengutus Rasul. Makanya Fir'aun sebelum datang Nabi Musa disebut Tawud izhab ila fir'auna innahu tagha. Tapi tidak Allah azab di dunia kecil setelah diutus Nabi Musa alaihissalam. Jadi azab kaitan dengan hujah risaliyah. Tapi kalau semata nama itu dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Jadi azab Allah itu ada asbabnya, ada syurutnya. Syarat eh, apa syarat azab eh, sebab ya sebab azab Allah adalah kemusyrikan antaranya orang-orang musyrik ketika berbuat syirik dia sudah melakukan salah satu dari sebab datangnya azab Allah. Akan tetapi azab Allah itu tidak ditimpakan kecuali syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Yaitu hujjah risalah diutusnya Rasulullah. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa Rasulullah. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus Rasul. Jadi ketika orang-orang musyrik itu telah melakukan sebab azab Allah. Tapi Allah tidak mengazabnya langsung. Sampai diutus Rasul dulu sebagai syarat pengazaban. Ketika Rasul diutus mengajak kepada Tauhidullah dan risalah. Terus mereka menolak. Maka mereka telah terpenuhi syarat untuk untuk azab akhirat maupun azab dunia. Makanya para mujahidin ketika Islam belum tersebar kemana-mana, orang belum mendengar tentang yang namanya Islam, dahulu ketika orang-orang kafir mau diperangi, tidak langsung diperangi, tapi diajak dulu kepada Islam. Ketika menolak, maka diajak kepada ketika menolak baru di, diperangi. Itu kaitan dengan hujah. Karena e, perang itu, jihad itu sebagai azab dari Allah kepada orang-orang kafir. Makanya kan e, orang kafir yang belum pernah mendengar dakwah Islam sebelum diperangi wajib didakwahi, dikasih tahu, diajak kepada Islam. Tapi kalau sudah e, tahu ada Islam, ada ajaran yang mengajak kepada tauhid, meninggalkan sembah selain Allah, maka dia apa harus mencari mencari tahu. Jadi maksudnya tadi misak itu merupakan uh, hujjah. Akan tapi misak itu tidak berkonsekuensi azab. Karena yang kaitan konsekuensi azab adalah diutusnya Rasul dan Rasul sudah diutus. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang semakna dengan ayat ini, uh, yuqalu li ahwani ahli nari azaban yaumal qiyamah dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya Aro'ayta allau kana laka ma'al ardi min syai'in akun tamuftadian bihi. Bagaimana kalau seandainya kamu memiliki semua yang ada di muka bumi ini? Apakah kamu akan menebus diri kamu dari azab ini? Azab Allah maksudnya. Maka orang itu mengatakan dia. Allah mengatakan, ya karena hadis kursi, Qad aradtu minka ma huwa ahwan min zalika. Dahulu aku telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih ringan dari hal itu. Aratu minka wa anta bisubi abika Adam ala tusyika syai'an fa abaita ila syirka. Aku dahulu menginginkan saat kamu berada di subi bapa kamu Adam, aku menginginkan kamu untuk tidak berbuat syirik, akan tapi kamu enggan kecuali berbuat syirik. Di sini eh, ayat eh, hadis ini berkaitan dengan Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya kan Abu Abu Talib, Abu Talib di atas kemusyrikan. Abu Talib di atas kemusyrikan, mati di atas kemusyrikan. Di sini hujah misak ada, hujah risalia juga sudah tegak itu diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan e, tafsir ayat misak tadi, dia mengatakan wala uzra lil muqallidi fit tauhid. Tidak ada uzur bagi orang yang taklid di dalam masalah tauhid. Tidak ada uzur. Nas Al-Quran tadi sangat jelas. Orang yang ikut-ikutan nasibnya kemana dalam masalah syirik itu. Ya. Itu tadi e, di antara dalil e, dari Al-Quran. Juga e, firman Allah subhanahu wa ta'ala Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyimu walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Itulah din yang lurus, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Maksudnya di sini Allah menyebutkan penyandaran hukum itu hak khusus Allah yang mana tidak boleh disandarkan kesyirikan kepada Allah dan itu penyandaran disebut ibadah amaru Allah ta'budu illa iya dan Allah menyebutkan itu din yang yang lurus walakin aksaran nasi la ya'lamun akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui itu apa mayoritas manusia adalah orang-orang jahil tidak tahu bahwa penyandaran hukum kepada selain Allah itu kemusyrikan kekafiran sebagaimana orang-orang Nasrani tadi ya dalam kisah Adi bin Hatim tidak mengetahui bahwa penyandaran hukum kepada alim ulama dan pendeta itu sebagai bentuk kemusyrikan peribadatan kepada selain Allah. Jadi mayoritas manusia tidak tahu hal itu sebagaimana orang-orang zaman sekarang mereka ketika membuat undang-undang ya mereka membela undang-undang menegakkan undang-undang mereka tidak tahu itu adalah syirik tidak tahu adalah syirik Makanya Allah mengatakan tadi apa? Walakin aksaran nasi la yang alamun akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Ibnu Kasir ketika menjelaskan ayat ini, walakin aksaran nasi la yang alamun akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui, beliau mengatakan falihaza kana aksaruhum musyrikin. Oleh sebab itu, maka mayoritas manusia itu adalah orang-orang musyrik manusia adalah orang-orang, mayoritasnya adalah orang-orang musyrik. Imam Al-Qasimi juga mengatakan hal yang sama tentang ayat tersebut. Beliau mengatakan walihaza karena aksaruhum musyrikin ayat jahlihim. Oleh sebab itu, mayoritas manusia itu adalah orang-orang musyrik karena kebodohan mereka. Di sini apa? Kebodohan tidaklah menjadi apa? Menjadi penghalang dari sematan musyrik kafir ketika orang yang melakukan eh, orang melakukan kemusyrikan melanggar dalam masalah tauhid dalam masalah-masalah syirik tersebut. Kalau diurai banyak sekali tentang ayat-ayat celaan Allah kepada orang-orang yang taklid yang mengatakan inna wajadana abana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas suatu ajaran dan kami berjalan mengikuti tit, apa e, peninggalan mereka taklid Allah mencela mereka Allah tidak menguzur mereka justru Allah mencela dalam banyak ayat Al-Qur'an Kemudian sekarang dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah di antaranya tadi ya, hadis e, tafsir hadis e, Adi Ibnu Hatim ya. Tadi hadis tafsir At-Taubah 31 sudah diutarakan tadi sekaligus dengan ayatnya. Dan uh, juga uh, sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim ketika beliau ditanya tentang ayah beliau. Ayah Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah SAW terlahir ke dunia ini. Berarti belum mendakwa, mendengar dakwah Rasulullah SAW, belum melihat Al-Quran, belum mendengar hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi hidup zaman fatrah, fatrah terputusnya pengutusan Rasul. Tapi sisa-sisa ajaran para nabi, sisa ajaran Nabi Ibrahim masih ada, walaupun sedikit. Sisa ajaran Nabi Ibrahim masih ada, walaupun sedikit. Zaman-zaman fatrah, zaman jahiliyah, tapi masih ada segelintir orang yang bertauhid. Warqa bin Zaid bin Amr. Nah, eh, keberadaan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim tersebut itu menjadi hujah walaupun zamannya zaman jahiliyah, zaman terputusnya dari pengutusan Rasul. Karena Rasulullah SAW diutus di masa terputusnya Rasul. Ya alkitab. kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar Rasul ala fatratim minar Rasul ya, eh, ahli kitab telah datang kepada kalian rasul kami di atas apa fatrah dari rasul kekosongan atau eh, keterputusan dari pengutusan Rasul dalam surat Al-Maidah ayat 19. Jadi Rasulullah SAW diutus ketika kosong dari Rasul Fatrah. Tapi Fatrahnya Fatrah keterputusan Rasul. Karena Fatrah itu ada dua. Ada Fatrah mahdoh. Itu in inkito nazaratir Rasul. Fatrah terputusnya peringatan Rasul. Sama sekali tidak mendengar adanya Rasul. Tidak mendengar sisa dakwah Rasul. Zaman gelap sama sekali. Itu in inkito dakwati Rasul. Itu yang orang yang berbuat syirik dia apa secara hukum dunia musyrik atau musyrik kafir bukan muslim tapi di akhirat diuji yang akan diuji itu tapi kalau fatwa in kita ar-rusul terputusnya rasul tidak diutusnya rasul tapi sisa ajaran nabi masih ada nabi terdahulu seperti zaman Rasulullah SAW diutus itu fatrah in kita ar bukan fatwa in kita nazarati ar-rusul Nah, keberadaan Abdullah di masa tersebut, di mana Abdullah tidak mendengar Al-Quran, Sunnah, tidak baca kitab-kitab yang seperti ada sama sekarang, tapi sisa ajaran Nabi Ibrahim masih ada, dan ada segelintir orang yang bertauhid, itu menjadi hujah di dalam masalah tauhid dan syirik. Sehingga ketika Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, melakukan kemusyrikan dan mati di atas kemusyrikan, maka orang-orang ablu dan semacam itu masuk neraka secara dunia musyrik, kafir, dan akhirat pun dipastikan masuk neraka. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ayahnya yang meninggal zaman jahiliyah. Yang banyak berbuat kebajikan. Bertanya kemana, di mana tempatnya, di surga atau di neraka orang. Bertanya demikian. Rasul mengatakan apa? Abu kafinar bapamu di neraka. Orang itu e, pergi ya dengan wajah merah. Kemudian Rasul memanggilnya. Kemudian Rasul mengatakan Inna abi wa abaka finar. Sesungguhnya bapakku dan bapamu di di neraka. Lihat, bapakku dan bapamu di neraka bapak Rasulullah dan bapak orang tersebut yang mana mereka melakukan kemusyrikan zaman fatrah inqita ar-rusul zaman jahiliyah tapi sisa ajaran nabi terdahulu masih ada berarti hujah tamakun ada maka secara dunia musyrik kafir dan di akhirat pun dipastikan azab dan e, itu berlaku bagi orang-orang yang semacam itu bila saja orang yang belum mendengar Al-Qur'an dan As-Sunnah belum baca kitab-kitab dan sarana informasi pun tidak semudah zaman sekarang. Tapi ada sisa ajaran Nabi Allah, Nabi Nabiullah terdahulu. Dan hal itu menjadi hujah atas mereka dan merupakan bentuk tamakun bagi mereka dengan keberadaan ada segelintir satu orang dua orang yang bertauhid itu menjadi hujah di dunia ini atas orang-orang musyrik itu sehingga dipastikan ketika mati masuk neraka bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang berbuat syirik mengaku sebagai umat Muhammad SAW, Al-Quran dan terjemahnya ada di tangan mereka, hadis banyak juga, sarana informasi sangat mudah. Berarti orang semacam ini lebih tidak diuzur lagi. Lebih tadi tidak diuzur lagi. Bila Abdullah tidak ada Al-Quran, tidak ada Sunnah, ya, tidak ada kitab-kitab para ulama, tapi hanya segelintir orang ada satu dua orang yang bertauhid di, di di negeri itu dan sisa ajaran Nabi Ibrahim ada masih ada walaupun sudah terkontaminasi itu menjadi hujah dan itu merupakan bentuk tamakun yang menjadi hujah dalam masa zahirah maka bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang mengaku muslim bahkan kalau dibilang bodoh tidak mau juga Al-Qur'an ada di tengah mereka itu. Kemudian juga hadis Banul Muntafik, hadis sahih dari Imam Ahmad di mana e, anak-anak Al-Muntafik itu datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ayahnya Al-Muntafik yang meninggal sama dengan Abdullah ya zaman jahiliyah zaman fatrah fatrah kita apa ar-rusul maka Rasul mengatakan memberikan hukum umum diberlakukan kepada siapapun orang yang mati di atas kemusyrikan dan memiliki tamakun dari mencari tahu walaupun dengan tadi kondisi zaman jahiliyah Rasul mengatakan kepada orang itu la amrullah ma ataita alaihi min qabrin amiriyin aw min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ubashshiruka bima yasu'uka tujaru ala wajhika wa batnika finnar Demi Allah, kamu tidak melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik orang Quraisy maupun Banu Amir. Maka katakanlah kepada yang dikubur itu, bahwa Muhammad SAW telah mengutus saya kepada kamu untuk memberikan kabar kepadamu, kabar yang buat kamu murung, kamu digusur telungkup di atas wajah dan perutmu dalam api neraka. Di sini Rasulullah SAW memberikan tugas kepada pria tersebut untuk mengatakan uca, apa kabar ini bahwa orang yang mati di atas kemusyrikan itu apa disuruh uh, apa melewati kuburan orang musyrik untuk mengatakan hal tersebut. Kuburan mana saja? Artinya umum, kuburan mana saja. Karena tadi mereka memang musyrik dan mereka juga hujah sudah tegak dengan adanya tamakun dengan adanya sisa ajaran para nabi terdahulu. Bila saja orang-orang zaman itu zaman jahiliyah yang zaman patoin kita ar-rusul ya belum mendengar Al-Qur'an, sunnah dan yang lainnya. Namun ada sisa ajaran Nabi terdahulu itu dianggap sebagai bentuk tamakun dan hujah dalam masail tauhid dan syirik, maka apa gerangan dengan orang-orang yang melakukan kemusyikan zaman sekarang lebih tidak diuzur lagi. Kemudian juga uh, hadis Rasulullah SAW hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa kejahilan dalam masalah-masalah yang lebih ringan saja uh, kalau karena or, apa tidak menjadi uzur Rasul menjelaskan al-qudatu salah satu wahidun fil jannah wasnani fil nar rajulun arafa al-haqqa faqadalin nasi uh, faqadalin nasi faqad bihin bihilin nasi bahwa fil jannah wa rajul arafal haq wa lam yaqli bihi wa jara fil hukmi bahwa fil nar wa rajul arafal haq wa lam yaq eh, arab rajul lam yari bil haq faqad lin nasi ala jahlin bahwa fil nar qadi itu ada tiga satu di surga dua masuk neraka yang pertama yang masuk surga orang yang mengetahui kebenaran Terus dia memutuskan berdasarkan kebenaran itu, maka dia masuk surga. Yang kedua, kodi yang tahu kebenaran, namun dia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut dan dia melakukan tindakan aniaya maka dia masuk neraka dan ketiga qadhi yang memutuskan qadhi yang tidak mengetahui ilmu dan memutuskan berdasarkan kebodohan di tengah manusia di sini orang yang memutuskan berdasarkan kebodohan tidak diuzur justru kata Allah orang tersebut apa berdosa Bagaimana halnya dengan orang yang melakukan kemusyrikan dengan sebab kebodohan. Kemudian juga uh, hadis Az-Zubab walaupun hadisnya ini diperselisihkan, hadisnya diperselisihkan tentang kesahihannya hadis tentang orang masuk surga dengan sebab seekor lalat, orang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Tapi yang jelas Syekh Rahman Ibn Hasan ketika um, menjelaskan hadis tersebut, ketika menjelaskan faidah hadis tersebut, uh, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis al hazaru min al wuquf syirk wa anna al insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu min al syirk alladhi yujibun nar. Dalam hadis ini ada penghati-hatian dari keterjerumusan dalam syirik dan bahwa orang itu bisa jatuh ke dalam kemusikan sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu termasuk kemusikan yang mengharuskan dia masuk neraka. Di sini apa? Tidak tahu. Itu kemusikan yang menjerumuskan dia dalam api neraka. Itu diantara dari dari Ada juga dari yang lain. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Uh, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sahatillah la bala yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba mengucapkan suatu ucapan ya uh, yang tergolong kemurkaan berasal dari kemurkaan Allah, dia tidak peduli, tidak mengetahui akibat ucapan tersebut, maka dia melayang-layang dengan sebab apa yang dia katakan tersebut. Jadi orang bisa mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak mengetahui apa akibat dari ucapan tersebut, apakah itu kemusikan atau kekafiran atau bukan terus dia mengucapkannya ternyata ucapan tersebut menjerumuskan dia dalam api neraka. Dia tidak tahu akibat dari ucapan tersebut. Ini juga dalil bahwa ketidaktahuan uh, terhadap perbuatan bahwa itu syirik atau kekufuran yang nyata itu tidak menjadi uzur bagi orang yang melakukannya. Itu dalil dari uh, as-sunnah Kemudian dari ijma para ulama, ijma banyak sekali. Di antara yang menukil ijma adalah Imam Al-Qarafi dalam kitab Syarah Tangqih Al-Fusul halaman 439. Beliau mengatakan, وَلِهَذَا lam يَأْزُرْهُ taala bil jahli fi أُسُولِ الدِّينِ ijmaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menguzur lam ya'zurhu bil jahli tidak menguzur orang tersebut dengan sebab kebodohan dalam usuluddin, dalam pokok din ini ijma'an secara ijma. Jadi Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab Syarh Tangkil Fusul halaman 439 menjelaskan bahwa keterjerumusan dalam pelanggaran terhadap tauhid, pelanggaran terhadap tauhid dengan sebab berbuat syirik tidak tidak menjadi apa? E, tidak diuzur dengan sebab kebodohan. Allah tidak menguzurnya dengan sebab kebodohan. Itu penukilan ijma oleh Imam Al-Farabi dalam kitab Syarah Tangkih Al-Fusuh halaman 439. Kemudian juga ijma yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Babutin rahimahullah dalam kitab Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin yang digabung dalam kitab Aqidatul Muwahhidin halaman e, eh, 18. Ada juga cetakan yang lain halaman 36. Beliau mengatakan fal mudda'i ketika membantah Dawud ibnu Jirjis al-Iraqi, di mana Dawud ibnu Jirjis al-Iraqi orang menguzur pelaku syirik akbar karena kebodohan. Syekh Abdullah Hababutin menulis kitab Ar-Raddu eh, al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin dalam rangka membantah Dawud ibnu Jirjis al-Iraqi tersebut. Nah, dalam kitab tersebut, halaman yang tadi saya sebutkan, beliau mengatakan, Fal mudda'i anna murtakibal kufri muta'awilan au mujtahidan au muqallidan au jahilan فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا syak. Orang yang mengklaim bahwa pelaku kekafiran, syirik akbar karena takwil, ijtihad atau salah memahami atau karena taklid atau karena kebodohan itu diuzur, maka pendapat ini menyelisihi Alkitab, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Di sini sebutan, orang yang mengklaim bahwa pelaku syirik akbar karena kebodohan taklid takwil e, ijtihad atau ke, e, tahu apa taklid itu diuzur, pendapat ini menyelisihi Alkitab tadi dalil-dalilnya. diantaranya antaranya terus sunnah juga demikian dan juga ijma para ulama. Ijma para ulama menyelisih ijma para ulama. Ini juga penukilan ijma dari dari beliau. Kemudian juga uh, ijma yang dinukil oleh uh, Imam Al-Qadhi dalam kitab Syarah Asy-Syifa halam, e, juz 5 halaman 431 beliau mengatakan wa kadzalika nukaffiru bi kulli fi'lin ajma'al muslimuna ala annahu la yasduru illa min kafirin wa in kana musarrihan bil islam ma'a fi'lihi dzalikal fi'la kasujudi lis-sanami wal syamsi wal qamari was salibi wan nar was sa'i إلى الكنائس والبيع مع أهلها وتزي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون على أن على أن هذه الأفعال لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها